punya cerita dengan judul Kuyang. Selamat malam Jimatres. Nama saya Fauzi Nurrahman asal Rejoso Kabupaten Pasuruan. Saya ingin berbagi pengalaman misteri kepada pendengar Jimat Istana FM. Kebetulan cerita ini saya alami saat tengah berkunjung ke rumah saudara yang tinggal di Kalimantan. Aku adalah anak kedua dari dua bersaudara. Aku memiliki kakak perempuan yang saat ini tinggal di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sudah hampir dua tahun kakakku ikut suaminya yang bekerja di perusahaan eksportir kayu. Kebetulan kakak mengabari bahwa saat ini dia tengah hamil besar dan mau melahirkan. Bapak dan ibuku merasa gembira karena setelah ini akan memperoleh cucu pertama. Akhirnya kami sekeluarga mendapat kesempatan untuk mengunjungi kakak di Kalimantan. Aku sangat gembira karena ini menjadi kesempatan pertamaku jalan-jalan keluar pulau. Kami pun berangkat naik pesawat lewat Bandara Juanda, Surabaya. Sampainya di Banjarmasin kami telah disambut oleh suami kakakku. Rumah kakakku terlihat asri dengan rimbunan pepohonan dan dilintasi oleh sungai. Bapak dan ibuku bercakap-cakap dengan kakakku dan suaminya. Persiapan untuk proses kelahiran tinggal menunggu waktu saja. Sore hari aku memutuskan untuk berjalan-jalan, menikmati suasana di sekitar rumah Udara di sekitar cukup sejuk. Aku merasakan semilir angin yang menerpa tubuhku. Wih, rasanya jam seger tenang. Bakalan betah iki tuturku dalam hati. Ketika menikmati pemandangan tiba-tiba, suara kucing. Aku melihat seekor kucing berbulu hitam yang terlihat mondar mandiri sekitar rumah. Yuh, kucing siapa itu? Dia mesti harap nyolong panganan. Pikirku begitu. Hus, hus, Aku segera mengusir kucing itu namun aneh. Kucing itu terlihat marah dan malah menggeram seperti hendak menyerangku. Ku ambil batu kerikil dan segera kulempar ke arahnya. Kucing itu segera menghindar dan lari menjauhi rumah. Hari mulai beranjak malam. Aku pun masuk ke dalam rumah. Suami kakakku memberitahu agar aku menemani kakakku yang sedang tidur di kamar. Dia hendak mengajak bapak dan ibu berbelanja untuk makan malam. Sebelum pergi suami kakakku berpesan. Ji, kamu jagain mbak ya, hati-hati. Kalau ada kejadian apa-apa segera kabari kita. Beres mas, tenang saja. Oh ya Ji, kalau kamu melihat kucing tolong jangan diusir. Langsung kunci pintu aja ya. Sontak aku kaget. Dalam hati aku berpikir, apa kucing sengir mau yo? Tak ingin membuat kakak khawatir. Aku sengaja tidak menceritakan kejadian tadi kepada kakak. Tidak berapa lama mereka pergi meninggalkan kami berdua. Suasana kembali sepi. Aku dapat suara detik jarum jam di atas ruang tamu. kebetulan jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Segera aku ambil smartphone dan menuju ke teras rumah. Aku melihat kakakku sedang tertidur pulas di kamarnya. Ketika asik memainkan smartphone tiba-tiba kembali suara kucing. Segera aku cari asal suara itu. Hus, hus. Nanti yo kucingnya mau. Ketika aku menengok ke dalam ruang tamu. Tiba-tiba kucing hitam itu sudah masuk di dalam rumah. Waduh, melepuh lewat nanti kucing itu. Aku benar-benar bingung karena pintu saat itu sudah kututup Aku mencoba mengejar kucing itu, tapi malah berlari masuk ke dalam. Aku merasa kesal dan akhirnya membiarkan kucing itu di dalam rumah. Alah, Jarno wis boleh kesel bakal metu diwi kucingnya. Aku kembali ke teras rumah dan melanjutkan bermain smartphone. terdengar suara mendengkur. Aku berpikir bahwa itu adalah suara dengkuran kakakku yang sedang tidur. Mungkin mbak lagi kesel sampai turun ngorok ke Yongono. Hatinku, aneh. Suara itu semakin terdengar keras berisik. Merasa tak tahan aku segera menuju kamar kakak. Perlahan ku buka pintu dan astagfirullah, Apa itu? Di atas kakak yang tertidur aku melihat sosok kepala wanita berambut panjang aut-autan, berwadah pucat. Kemudian kakak mengambilkan segelas air putih dan aku segera mendekuknya. Gini, Ci. Makhluk yang kamu lihat tadi itu namanya kuyang. Di Kalimantan sini kuyang dikenal sebagai hantu yang suka meminum darah bayi. Konon, hantu kuyang merupakan dari manusia yang menguasai ilmu hitam. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesaktian dan hidup abadi. Aku hanya melongo. Terus mas, aku masih penasaran dengan sosok kuyang ini. Kuyang ini bisa menjadi sosok hewan seperti kucing atau anjing untuk mengelapui manusia. Makanya tadi Mas sudah peringatkan kamu untuk menutup pintu jika ada kucing masuk. Badanku seketika lemas. Iya Mas, maaf. Tadi lihat ada kucing di luar rumah. Tapi anehnya tiba-tiba kucing itu sudah masuk di dalam ruang tamu. Untung mbak nggak apa-apa ya mas. Iya, Uyang itu sepertinya tahu kalau mbakmu mau melahirkan. Makanya dia mengintai rumah ini dan menyamar sebagai sosok kucing. Kakak menempuhku. Keesokan harinya kakak perempuanku mulai menjalani prosesi persalinan. Alhamdulillah, bayinya laki-laki dan lahir dengan sehat. Aku bersyukur kakak perempuanku bisa selamat dari gangguan makhluk bernama Kuyang. Ini benar-benar menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi keluarga kami. Salam Cimatres, salam misteri.